نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Semoga Allah yang maha menatap, maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan segala-galanya, menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin kepadanya. Tidak ada keraguan sedikit pun. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Hakul yakin bahwa kita ini hanya hamba Allah semata yang tidak punya apa-apa kecuali sekedar titipannya yang tidak berdaya kecuali kalau diberi kekuatan olehnya yang miskin papa kecuali Allah menitipkan sebagian rezekinya kepada kita yang bodoh luar biasa kecuali Allah memerciki kita dengan sedikit ilmunya semoga kita tidak pernah berharap dari siapapun kecuali hanya berharap dari Allah karena segala sesuatu selain Allah tidak punya apa-apa. Tidak bisa memberi manfaat tanpa izinnya. Tidak bisa membawa mudarat tanpa izinnya. Masya Allah. Keyakinan adalah kebahagiaan. Keyakinan adalah ketenangan. Keyakinan adalah pertolongan Allah. Keyakinan adalah keselamatan. Keyakinan adalah kecintaan Allah Masya Allah mudah-mudahan kita semua jadi ahlul yakin amin ya rabbal alamin hadirin kali ini kajian kita ringan ini pertemuan pertama sesudah Idul Fitri ya. Ya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Saya mohon dimaafkan walaupun tidak harus lebaran tapi minta maaf mau terus saja. Apakah saudara-saudara memaafkan saya? Ada yang tidak maafkan? Maafkan saya ini Maafkan ya. Saudara tidak perlu minta maaf, insya Allah sudah saya maafkan. Oh, memangnya salah saya apa? Nah itu salahnya nggak ngaku. Alhamdulillah. Boleh saya cerita lebaran di Kanada? Di dalam surat Ar-Rahman Itu 31 kali disebut Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban Dan nikmat Tuhanmu manakah yang akan didustakan itu terbagi empat delapan yang pertama itu tentang kenikmatan duniawi sesudah itu tujuh yang kedua Fabi Ayi Allah itu sebelumnya adalah tentang neraka delapan yang ketiga adalah tentang surga yang pertama dan delapan lagi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban tentang surga yang lebih tinggi. Jadi dunia ini hanya akan menjadi dunia ini menjadi nikmat dengan syukur di dunia sangat bersyukur terhalang dari tujuh pintu neraka di dunia banyak syukur ternyata pintu surga lebih banyak kalau neraka 7 itu dari 318788. Masya Allah. Jadi mau apa berangkat ke Kanada? Ya mau saja. Itu juga istiqoroh. Kalau bagus mudahkan. Kalau tidak bagus tidak usah. Alhamdulillah visa dapat tanpa datang ke sana beres oh berarti harus berangkat niatnya apa dakwah silaturahim menuntut ilmu dan mensyukuri belahan dunia Kanada itu milik Allah sepenuhnya tidak ada satupun penguasa Kanada selain Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang Kanada itu orang yang nebeng di sana ya jadi saya hanya mau datang ke bumi milik Allah Tuhan saya. Alhamdulillah katanya perjalanan jauh 20 jam tapi tidak usah dipikirkan karena dipikirkan tetap sama 20 jam. Berangkat hari Jumat luruskan niat karena akan lebaran di sana. Besar harapan perjalanan jadi ilmu karena waktunya lama naik Eva Air sebuah perusahaan penerbangan Taiwan sehingga mendaratnya di Taipei memang begitulah namanya tidak usah banyak pikiran Masya Allah kebayangnya naik pesawat ke Kanada dengan bule ternyata hampir sebagian besar penumpangnya itu adalah Tionghoa orang dari Cina sipit, kuning. Saya tidak begitu menemukan banyak bule. Terbanglah ke sana lima setengah jam. Di samping ada seorang pelajar dari Amerika, orang Indonesia. Ah, lima setengah jam sampai di Taipei. Ketika makan sudah pesan makanan Muslim meals, makanan untuk orang Islam. Tapi tetap saja kalau sudah melihat ayam daging tuh ragu apakah benar ya. Kalau coklat juga ragu takut ada gelatinnya, enaknya sebentar. Tapi waktu itu saya sedang tidak sehat. Ada anjuran batal saja katanya. Dalilnya bagaimana? Gimana teh surat Al-Baqarah? Mangkana minkum maridun don safarin fa'id min ayya min ukhra. Sudah jelas satu sakit, dua safar. Jadi boleh buka ya. Sudah nggak boleh ngelawan itu mau ya. Enak nggak enak. Dan memang tidak jelas mau berangkatnya, tidak jelas bukanya. Batal. Itu Jumat batal. Sampai di Taipei alhamdulillah pas Isya. Jadi jam 8 ada musola di sana tidak bisa cari makanan halal bersih saya senang melihatnya ini bersih sekali kamar mandi cek bersih hanya tidak ada semprotan air makanya kemana-mana bawa botol ya. itu harus saudara kalau enggak bingung sendiri kita tidak terbiasa dengan tisu itu merasa tidak tuntas aja asa ikut terus kan tidak enak hadirin lah Sudah, sudah jangan mikirin saya ya. Nah, hadirin, senang air minum gratis, mau jajan tidak berani. Tidak ada saya waktu itu tidak lihat yang halal. Saya senang ada musola bersih rapi, berjejer tiga tuh. Musola paling depan, yang kedua untuk Buddha dan yang ketiga untuk Kristen. Cuma saya sendiri di dalamnya ada alat itu apa alat perekamnya Wah, ah nggak apa-apa Allah juga lagi ngerekam minum senang ada minum air hangat air dingin persis seperti di Masjid Darut Tauhid ya ada air keran ada air mana wah masya Allah gelasnya dari mana oh, ada disiapkan gelas-gelas ini inspirasi ah, saya ingin di masjid ini siapkan gelas plastik bukan gelas kertas jadi dicembungkan cukup 100 ml. Gelas sudah itu buang. Oh. Lalu datang orang-orang Cina tuh. Lihat-lihat saya minum. Hmm? Karena saya nggak bisa baca Cina. Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Akhirnya anget ya. ya Terus saya dikasih nohon ah kan. Wah, kok jadi nohon? Ambilnya orang Bandung gitu. Oh. Oh, pakai bahasa hati. Rupanya 300 penumpang itu orang Indonesia. Jadi saja biasa jadi objek wisata, potret, potret. Karena mau ke Alaska. Masya Allah. dan mau wisatanya ke kutub. Pindah pesawat berangkat jam 10 mulai ujian karena di samping saya ini dua-duanya wanita. Alhamdulillah paling pojok dekat jendela jadi ya, adalah pemandangan yang lain yang lebih mengingatkan tapi saya juga bersyukur yang di samping ini tawadu gini aja nunduk usianya sekitar 80 tahun lah ya kenapa sudah tertawa itu wanita udah tua Masya Allah yang di sebelahnya rok mini ah suci Allah. Coba kalau ketukar duduknya. Bisa nggak tidur saya dulu. Masya Allah. Masya. Sedikit saja tapi itu menunjukkan karunia Allah. Iya kan? Eh, hey, tidak gampang. Maha suci Allah. Jadi ketahan perjalanan mau keluar juga takut lewat yang itu. Masya Allah. Alhamdulillah kurang lebih jam 7 malam. Nah ini yang anehnya itu Jumatnya jadi dua kali. Sudah selesai Jumat, ah, besok nih udah malam. Loh kok tiba di Kanada Jumat lagi? Kan sudah selesai kemarin. Bahkan ada yang dua kali Jumatannya tuh. Berangkat Jumatan sampai di sana Jumatan lagi. Jadi saya kalau saum itu jadi 31 hari. Karena saya mulainya di Mekah dulu saum hari Jumat. Jadi itu alasan buka lagi. Jadi gimana ya hitungannya ya? Saya dua kali buka tapi harinya sama. Setelah Ustaz Roni aja yang tanggung jawab ya. Alhamdulillah sampai di sana bisa sholat maghrib di van itu. Ah, ini saya mau cerita hikmah. Di sana jumlahnya 30 jutaan orang. Ini negara paling membuka karena masyarakatnya kurang 300 ribu imigran tiap tahun dibuka jadi lebih mudah di sana menjadi orang Kanada karena mereka kekurangan luas negaranya lebih luas dari Amerika hanya sebagian besar adalah es dingin karena uh, dekat dengan kutub utara Alhamdulillah saya pernah ditakdirkan dekat dengan kutub selatan Selandia Baru lalu ke sana. Kenapa Kanada? Karena Kanada itu apalagi kota Vancouver ini terkenal salah satu kota yang terpilih kota terindah di dunia. Maksudnya tamannya, alamnya. Hadirin kalau dengar barat jangan langsung berpikir ini negara non-Islam, negara banyak kafirin. Saya lebih suka barat timur itu ini adalah milik Allah pelajaran apa yang akan saya dapatkan orang-orang bule tidak pesan mereka lahir bule sebagaimana kita tidak pesan lahir coklat tua begini ada yang coklat tua, coklat muda saya tidak pesan jadi orang Sunda sebagaimana orang-orang Kanada tidak pesan sejarahnya Kanada ini agak beda dengan Australia Australia itu dulu yang saya dengar saya mohon maaf ya adalah buangan dari yang tahanan ya begitulah orang-orang yang berperilaku buruk dikesanakan sedang menak-menaknya dari Inggris itu ke Kanada itu juga sama persemakmuran jadi masih sangat menghormati Ratu Elizabeth persemakmuran ya seperti Hong Kong dan sebagainya termasuk Malaysia Masya Allah itu alamnya indah ini sampai sekarang apalagi yang namanya Whistler itu aduh saya suka lihat di lukisan seperti beda dari turun lukisan aja ya yang aslinya saya nggak pernah lihat bagaimana cahaya matahari menembus kemudian ada oh, gunung-gunung oh, yang indah lalu lautan yang tenang bersih aduh ini sampai sekarang kebayang ini. Saya pengen ke sana lagi. Mau ikut? Berarti ongkos hadirin. <laughs> Masya Allah, indah, indah. Masya Allah, Masya Allah. Itu gunung batu tuh penuh dengan pohon, gimana cebitnya? Gunung batu segitu cadasnya pohon tumbuh di sana. Akarnya tuh masuk ke dalam batu dan sangat bersih, sangat indah. Ini salah satu gunung eh, daerah yang dijadikan Olimpiade salju tahun kemarin. Tapi dah Allah Maha Kuasa, pas Olimpiade salju itu kurang saljunya. Jadi nggak pada turun salju. Tapi pas Olimpiade Allah yang nahan. Akibatnya ngangkut salju dari mana-mana. Persis ketika kemarin hmm, ada sopir taksi cerita saya ini asalnya bekerja di pertambangan ah, di laut di tempat pemboran minyak. Kami sedang merayakan satu juta jam tanpa insiden, tanpa eksiden tanpa kecelakaan. Maka dirayakanlah satu juta jam itu dengan hura-hura dan pada saat itulah terbakar anjungannya sehingga ada yang meninggal dan di PHK jadi tidak bisa ujub sama sekali saya tanya gimana itu syukurannya bukan syukuran ah hura-hura mabok-mabokan saat itu oleh Allah diberikan nah itu juga begitu olimpiade salju saljunya tidak turun ya Allah penguasa langit dan bumi lihat begini jangan hah aneh nggak ada yang aneh innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun melihat apapun Allah lagi lihat laut Allah ya saya sendiri ke sana jadi apa namanya kalau yang pergi sendiri teh backpacker woodpecker ah, eres alhamdulillah imigrasi ditanya jujur saja mau Idul Fitri nggak ngerti sebut Idul Fitri karena di Kanada ternyata e, tingkat yang saya dengar maaf ya ke agama tuh tidak begitu serius beda dengan Amerika Serikat yang sering jadi isu di sana kalem-kalem saja sehingga berjilbab tidak ada masalah anak-anak juga sekolah semuanya umum dia sendiri berjilbab tidak ada masalah nah hadirin dari perjalanan beberapa kali tahun ini ke mancanegara milik Allah semuanya. Terpikir ini. Ini negara-negara bersih, rapih, teratur, sopan, orang-orangnya sopan. Termasuk gelandangannya sopan itu. Kan ada di salah satu jalan di Kanada ini entah gimana ya. Ini ada jalan yang benar-benar orang itu yang gelandangan ada nenek-nenek kakek-kakek di pinggir gitu ya sedang mariwa mariwana nggak pakai baju nanti karena di sana dikasih fasilitas yang udah edik dikasih itu karena kalau nggak dikasih dia bisa maling ngerusak yang lain mungkin sudahlah iya mak kalau petong mungkin orang yang sudah tinggal tunggu saja nggak pakai baju ah yang udah tua ya saya juga rata-rata pakai tato saya suka ingat tato cacing itu pasti waktu mudanya naga nih tato yang <laughs> sekarang tuh sepuh tuh peot jadi naga cacing itu dia bawa itu mau ngebersihkan kaca ada itu tapi kalau dilarang nggak apa-apa tapi harus hati-hati karena gagal leongan mabok dia nggak berani keluar karena keluar dari sana tangkap polisi, bawa lagi. Ada ada juga jalan ada bendera tuh warna-warni pelangi ini katanya jalan gay. Wah, saya di sana sedang ngobrol dengan teman. Ini jalan gay. Ya kita disangka gay juga nanti silakan <laughs> Lihat masih men eh bukan masih mending nauzubillah min dzalik laki-laki dengan laki-laki aduh jijik ya lihatnya pegang-pegangan peluk-pelukan potretnya juga lelaki ciuman dengan lelaki dan yang lebih menjijikan aki-aki dengan aki-aki ciuman hari lalu ah ya mah nggak tahu neraka bagian mana gitu ya ya Allah naudzubillah itu pemandangan tapi dah Allah yang memperlihatkan Duh, alhamdulillah kita mah normal ya. Nah, saudaraku sekalian, bersih, rapi, teratur. Saya tidak lama karena pindah dari satu tempat ke tempat lain. Eh, orang Indonesia di sana ngobrol. Sewaktu ada tukang sampah atau nggak my dreams job kerja impian nah jadi yang diimpikan teh jadi tukang sampah aneh kan impian yang kedua jadi tukang gali yang kalau di Indonesia mah ini tuh kadang dianggap remeh di sana disegani karena gajinya besar bisa 70 dolar per jamnya 600 ribu sejam Sepuluh jam sehari udah udah apa tuh nah, saudara latihan dari sekarang di sini ya jadi petugas sampah ah tukang gali makanya rata-rata bule di sana tuh karena ini yang gajinya besar dosen aja cuma 35 dolar per jam kalau kerja umum biasa 10 dolar sejam saudara nggak usah mikirin gaji di sana ya udah beda lagi kaplingnya wah tuh saya punya saja udah nggak nggak usah mikir gitu ya di sana sekali jajan juga saudara bokel boke <laughs> gaji Indonesia tinggal di sana cukup dua hari saja sudah bisa jadi gelandangan nah hadirin umat Islam di sana tidak banyak kota Vancouver udah lebih banyak Tionghoanya, Cina dari Hong Kong. Jadi saya ke sana teh asal di Cina we. asal di Hong Kong. Karena yang lalu lalangnya juga mereka. Ini yang sangat penting ya. Di Eropa termasuk Singapura, di Australia, Selandia Baru. Tapi bersih. Di jalan tuh ya jarang klakson. Tidak jarang. Tidak ada seperti kita semuanya jadi pereli ya Eh kenapa rapi begini Apalagi di Jerman itu Tidak ada pemeriksaan karcis Naik bis beli sendiri nggak diperiksa Hanya sewaktu-waktu Naik kereta api nggak diperiksa Wah ini hebat Lebih hebat dari Singapura Singapura ada pintunya Untuk pengecekan karcis Di sana tidak ada Tapi pada beli tuh Kenapa mereka bisa bersih, rapi, teratur? Semua orang yang tidak punya pekerjaan disantuni. Rumah disiapkan, gelandangan itu disiapkan, tapi tidak maunya gelandangan keluar lagi, keluar lagi. Nah, saudaraku sekalian, saya jadi mikir ini nggak mungkin nggak jadi pelajaran bagi kita. Ya, halo. Pas lihat ke Indonesia, wah pemberani semua naik motor kayaknya ah, di depan bemper anak bungsu ya nggak 900 kemarin yang meninggal lebaran oh berhenti di mana aja ini kotor jalan sana sulit cari yang kotor tuh bersih saya masuk ke rumah-rumahnya juga kecil bersih rapi masya Allah kamar mandi bersih dan cirinya melihat kamar mandi aja Saya jadi mikir ini nggak mungkin Allah takdirkan ini nggak jadi pelajaran. Biasanya orang yang lemah itu lebih sibuk mencari kesalahan orang lain untuk pembenaran. Nanti tidak? Bahwa kita tidak salah. Jadi apa yang salah nih umat Islam? Kenapa kita jadi begini? Secara akidah insya Allah kita selamat. Tapi saya rasa pasti lebih besar lagi banyak yang harus kita lakukan betul tidak? kalau tentang bersih lah kita ini sudah jelas sebagian dari keimanan itu bersih kita tidak berani sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum benar, tidak berani sholat pakai baju yang ada najisnya kita lekat sekali dengan bersih Rasulullah itu sehari minimum tujuh kali, delapan kali itu gosok gigi Bangun tidur, gosok gigi. Bersiwak. Mau sholat, gosok gigi. Selesai makan, gosok gigi. Abu. Mau tidur, gosok gigi. Mana? Sampai ke kuku aja diperiksa. Ya kan? Detail. Tapi nyatanya kita masih kotor. Betul? Tertib. Gak ada ini. Sholat itu kan pelajaran tertib. Tidak ada yang berani. Sholat variasi. Kamu ngadep kemana? Sini ah saya ada rada sering ke kiblat, sekarang ke belakang. Mau gimana rukunya diadu ya. Kita perut sampai garis juga rapi, benar? Tidak ada yang ngebut berani mendahului imam. Imam baru ruku dia sudah sujud. Tenang, Mam, saya sudah biasa sholat ya. Serajin ngebut apapun, sholat tertib. Benarkah hadirin? Tidak ada yang berani naik patuh. Apakah karena sedekat sedang ruku, variasi kaki diangkat ke belakang satu? Enggak, enggak ada. Atau karena dia kuat misalkan sholat subuh der 8 rakaat tidak. Semuanya bacaan sama, sedunia tuh. Masya Allah. Puasa, saum, latihan jujur. Walaupun dia tukangnya, tapi kalau pas puasa mah jujur aja tuh. Kan saum tuh intinya diantaranya cukup Allah yang tahu. Karena kalau amal-amal ibadah yang lain kelihatan, tapi saum nggak kelihatan. Bisa tuh ngaku saum makan permen di belakang, ya gelegek gelegek bisa. Tapi saum walaupun sholat rada kurang lancar tetap aja. Nah hadirin, saya jadi ingin cerita apa nih? Kok kita tuh kok kayak gini ya? Saya baru tadi dapat BBM eh, Australia itu dulu para maaf tahanan penjahat dikeaustralikan dari Inggris tuh. Tapi sekarang menjadi salah satu kota teraman di dunia nomor 5. Melbourne tuh. Kenapa? Tahu saudara kenapa? Karena katanya guru-guru di Australia itu lebih takut, lebih prihatin dengan tidak jujur muridnya daripada jelek angkanya, nilai akademiknya. Jadi di sana lebih cemas dengan akhlak yang kurang baik daripada nilai yang kurang bagus. Lebih takut murid tidak jujur, lebih takut mereka itu muridnya tidak empati, lebih takut mereka itu muridnya tidak senang menolong daripada takut nilai jelek. Kenapa? Karena kalau belajar matematika, belajar bahasa itu cukup dengan waktu yang sebentar, tapi belajar akhlak itu penuh belasan tahun. Ah, ini rada ngahulang kita, ya. Kita mengejar nilai walaupun nyontek. Seperti UN ujian nasional itu ah, kita masih banyak mendengar bagaimana bocoran-bocoran itu dibeli lalu kong kali kong dengan ya pihak-pihak tertentu yang takut sekolahnya tidak pada lulus ah ini benar-benar konyol kita lebih takut nilai jelek daripada takut ahlak jelek dan orang tua juga pokoknya ranking satu apapun yang terjadi walaupun korban nyawa waduh luar biasa nah ada yang begitu nyawa nyamuk paling Hadirin Jadi banyak hal-hal Saya agak keberatan Kalau kita melihat barat Negara-negara itu dengan Mereka kafirin Mereka musuh Islam Terus jadi gimana? Kita jadi soleh dengan omongan itu apalagi ada sweeping yang bule kata yang bule apa salah saya di sweeping yang warnain badan saya Allah kamu teh kayak kurang iman aja coba kalau yang di sweeping gitu ya enggak you know eh saya bahasa Inggris <laughs> I'm white man made by Allah you know why you nge-sweeping me oh ini kebetulan orang bulenya lahir di Indonesia sakit hati saya my liver <laughs> nah hadirin sekalian lebih baik kita cari hikmah setuju? satu yang kita khawatirkan adalah kita senang ke Islam kita bangga ke Islam tapi berhenti cuma bangga. Allahu Akbar. Kita harus bela Islam. Allahu Akbar. Oh, itu tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau Islam hanya teriak begitu aja gimana? Kelai, kurang sih eh, jihad sih. Ya. <laughs> Pokoknya macam-macam ka Islam, wahajat. hajar. Apakah cukup dengan begitu? Asa nggak kebayang Rasul dan para sahabat jihadnya begitu ya nggak? Rapat di Masjid Nabawi. Nah, sepertinya membela Islam tidak cukup dengan teriakan Allahu Akbar. Ada kalanya penting mungkin di Palestina Allah Akbar kepalkan tangan cocok karena kondisinya. Tapi tidak semua takbir harus kepalkan, ya enggak? Contoh azan Allahu Akbar Allahu Akbar itu tidak enak, ya enggak? Ya kunaon muadzin atau takbiran lebaran Allahu Akbar Allahu Akbar Allah itu juga tidak enak maka agak keberatan kalau dalam suasana damai di kelas ada yang syahadat asyhadu alla ilaha illallah Oh ada tenang atuh ya bagus takbir itu tapi saya percaya tidak cukup hanya dengan mengepalkan tangan semangat harus terukur semuanya Setuju hadirin? Tidak ada sebaik-baik contoh dalam takbir selain Rasulullah juga para sahabat. Jadi bangga kepada Islam bagus. Ingin membela Islam bagus, tapi tidak cukup berhenti dengan kebanggaan. Setuju hadirin? Kita Islam yo kieu Terus kumaha Aceh? Saya tidak mengatakan kita tidak boleh bangga, tidak boleh berziat, bukan itu ya, tolong garis bawahi. Tapi tidak cukup hanya dengan bangga. Seperti orang namanya soleh, ikhlas, husnul khotimah. Nama bagus kan? Siapa namanya? Soleh, ikhlas, husnul khotimah. Bangga dengan nama tapi enggak sholat yang nggak puasa nggak cukup benar yang penting kan bukan namanya tapi akhlaknya saudara harus tahu ya Islam tuh tanpa kita bela juga udah sempurna tuh dan ngebela Islam tuh tidak memuliakan Islam yang aslinya mah memuliakan diri kita sendiri Coba kayak mau balik yang dakwah begini. Dan Islam tidak tambah mulia dengan ceramah begini yang kebagian pahalanya ya ini aja dia ya kan jihad capeknya yang gugut dosa yang bersangkutan terbunuh mati yang jadi syuhada yang masuk surga tanpa yang bersangkutan benar jadi sebetulnya kita tuh benar-benar kalau nyebut berjuang itu buat diri sendiri walaupun seakan-akan membela agama yang aslinya sih ngebela diri sendiri benar kan ya Islam sudah sempurna inna dinna indallahil Islam dua kenapa jadi pada mikir begini saudara nih evaluasi dirilah ya kita habis idul fitri seperti orang pesantrenan merasa udah hebat dengan lulusan pesantren eh tunggu dulu tadi kita dihikam dibahas kita jangan bangga dengan awan karena bukan terpenting dari awannya yang terpenting itu adalah bagaimana awan nurunkan hujan dan itu juga belum selesai karena hujan jadi banjir juga masalah bagaimana dari air hujan itu bisa menumbuhkan padi menumbuhkan buah-buahan menumbuhkan apa yang bisa kita makan air cadangan diminum bisa kita minum itu yang terpenting jadi bukan bangga dengan awannya tapi tunggu sampai buahnya datang Islam udah sempurna buahnya apa? Akhlak kitanya mana? Dua. Yang kedua nih evaluasi, teruskan jangan nih. sudah seperti yang tegang begini. Dua, jangan-jangan kita tuh baru seneng kepada tahu. Jadi kalau udah tahu ilmu tuh sepertinya hebat. Wah, oh, itu mah Mas Santren naga lima tahun, padahal di Santren ngapain? Hah? Kita merasa bangga dengan status, yang kedua merasa bangga dengan tahu. Mau ngapain? Bangga dengan tahu sholat kalau dia nggak pernah sholat. Hati-hati nih, budaya gelar ini bisa membuat kita senang dengan aksesoris daripada senang dengan isi. Kita bangga anak-anak kita bergelar tapi kita ukur apakah akhlaknya membaik selama kuliah itu atau malah sesudah bergelar manggil ke ibunya jadi lebih merendahkan, tidak sopan karena ibunya hanya lulusan SD. Kemudian jadi sombong, ke pembantu jadi judes, ke teman-teman di kampung juga jadi menindas. Terus ngapain kuliah kalau begini ya? Halo? Itu kuliah umum yang lebih buruk lagi kalau kuliah agama Islam, gelar banyak tentang Islam bisa disebut Ustad, LC atau SAG. Tapi dah saya mah yakin bukan itu yang dituju dari ilmu itu, bukan tempelan, ya kan? Tapi apakah ada buahnya atau tidak? Nah, saya khawatir kita belajar agama itu justru hanya untuk aksesoris bangga dengan sorban telinga ini sensitif hadirin kalau ada orang yang tangannya tuk tuk tuk saya suka jadi ingat dalil min husni islamil mar'i tarkuhu malayani nah, di ciri kebaikan keislaman seseorang itu dia terpelihara dari perbuatan yang tidak manfaat. Jadi kalau tangan suka tuk tuk tuk pertama dia zolim kepada kukunya sendiri ya Yang kedua mengganggu yang lain, betul? Yang ketiga dihisab itu. Mungkin nih kuku tangan daripada diketok-ketok itu ya udah buntungin mungkin mungkin. Makanya jangan berbuat sia-sia ya. Seperti ada yang duduk gini aja. Mungkin keberatan kepalanya atau dikecilin, ada yang mau. mau. Kepala sebesar pedas tapi gigi tetap kan berat. <laughs> sia-sia. Di tadi? Halo? Betul di mana tadi? wah berat ah katanya ngikutinya jadi kita baru sering senang kepada tahu bangga hafal hadis ya tahu nggak ini teh hadis teh lemah tahu sibuk dengan itu ini hadis teh belum jelas kesohehat yang harus soheh mata wadu ya kenapa kita sering membahas sesuatu kita anggap salah tapi jarang meneliti sampai ada yang mengatakan kamu mah sering ngebahas dalil yang sohe tapi kelakuan kamu kurang sohe katanya jadi dalil semuanya sohe tinggal akhlaknya yang belum sohe nah jangan sampai seperti itu saya senang pada waktu itu santri ngobrol duaan di sana lewat ah lewat saya mah dinasehatin guru saya teh nggak boleh jadi ulama Hah, kaget tuh mereka sedang ngobrol di kuping kan ini nguping yang halal ya karena ngobrolnya di tempat umum kenapa kamu nggak boleh jadi ulama jadi disuruh apa sama guru kamu udahlah kamu mah nggak usah pengen jadi ulama pengen jadi orang takwa aja aduh ini bahasa hebat kenapa karena cita-cita jadi ulama tuh belum tentu ulama versi yang benar. Coba tanya, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi ulama. Kenapa pengen jadi? Gini ya. Jadi ulama tuh ya. Eh tata, kalau ceramah ulangnya banyak berkat. Kesana sini disalamin, ya banyak yang naksir. Aduh pergi naik mobil belum lagi masuk TV nanti disegani di potret eh, ah enaklah jadi ulama deh gitu jadi dia mah selebritis otaknya tuh bukan ulama yang takut ke Allah makanya hebat nasihatnya nggak usah pengen jadi ulama pengen jadi orang takwa kalau orang takwa terukur benar nah kalau udah takwa gampang jadi ulama ya masya Allah tiga satu apa tadi? Kita baru bangga kepada Islam tapi belum senang kepada bukti. Yang kedua, kita orientasinya tahu. Makanya banyak. Saya mohon maaf ibu-ibu ya, majelis talim ibu-ibu tuh banyak. Ah, ini nggak boleh seudon. Tapi bahan evaluasi. Tapi kenapa kok perubahannya itu lebih cenderung kepada seragam? dan tingkat kehusuan itu pada dandan khusus sekali apalagi sekarang hijabnya yang segala macam itu ya ah nggak boleh diceluk ada yang di sini segede itu berat atuh jadi pengajian teh ya. menjaga keseimbangan simpenannya itu Allah jadi ingat adeda ingat cerita pangrok itu ceritakan jangan cerita jangan ini adik cerita mau jumatan ada pangrok tuh ngumpul dek ayo kita jumatan dulu yuk tahu kan pangrok yang yang rambutnya si pangrok itu lihat ada ayo kita jumatan yuk lihat temennya lihat kiri lihat ke atas <laughs> mungkin nih gimana sujudnya maksudnya Narti nah, nggak saudara ya? Hmm, hmm, <laughs> gitu. maksudnya beratku jambu lah ini. Gimana nyimpennya waktu jumatan? Bisa riksek ya kan? Nah jangan-jangan jilbab sekarang mirip jambul. Ya saya tidak mau ikut campur lah perkara urusan wanita, tapi harus berani evaluasi apakah kesolehan itu di dengan ini caranya sederhana waktu sholat dengan ngaca khusyuan mana? Kenapa sholat dua kesempatan? Siapa ini yang dicari? Ha? Penilaian Allah atau penilaian makhluk bukan nggak boleh. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, tapi diperbudak oleh penampilan itu Tuhan yang baru tuh. Jangan-jangan Tuhannya penampilan, jangan-jangan Tuhannya jilbabnya tuh. Ah, inilah mungkin masalah kita nih. Tolong ma, ibu-ibu sing rajin deh. Harusnya kaum lelaki sadar mana ada pengajian lelaki. Eh, jangan gitu bu. Jumatan pengajian kami ya nggak. Biarpun tidur tetap aja tuh pengajian. <laughs> Kita mah nggak usah pakai pengajian ibu-ibu, eh bapak-bapak, Jumatan. Bela diri biasa hadirin ya. Tolong periksa kenapa pengajian banyak tapi perubahan kurang signifikan. Boleh jadi kita lebih bangga dengan tahu. Senang kalau udah tahu dalil, bisa nasehatin orang, bisa berdebat, bisa meremehkan orang lain. Saya baca bukunya Pak Ustadz Saiful Islam Semoga Allah menyayangi beliau Bagus saudara kalau punya buku ini ya ha, Baca kemarin Jadi suatu saat ada orang Sedang habis sholat Ngedoa ngangkat tangan Lalu ada yang nepuk dari belakang Hei imam Ini masjid nggak pakai bid'ah-bid'ahan Rasulullah itu tidak pernah ngangkat tangan Kecuali sholat istisqo Oh, suasana jadi enggak enak. Di Kupas tuh saya baca banyak dalil, sangat banyak ya dari yang saya duga tentang bagaimana ketiak Rasulullah sampai kelihatan dalam beberapa eh, ada juga Rasul yang berdoa tidak mengangkat tangan. Artinya apa? Oh, betapa pengetahuan kalau hanya untuk berdebat bisa jadi nambah enggak nyaman. Tapi kalau pengetahuan semakin membuat matang, semakin enak. Ya dulu AA penggemar solawat yang macam-macam yang pakai biji kedelai 6.600 itu nggak gampang kalau bahaya itu wow wah celaka ya. Tapi dah dulu mah ilmunya baru kesana merasa benar dan merasa itu jalan saya bisa menemukan Eh, cinta Rasul. Ya, wah, solawat itu dihitung dan boleh jadi lebih sibuk mikirin kedelai daripada Rasulullah ya sudah Cuma waduh semangkok deh. Dan yang paling gawat tuh tumpah ya, waduh kacau itu. Ada seorang ustaz nggak melarang, duduk aja, perhatikan. Ini ini benar-benar kematangan seseorang dengan ilmunya. Aa, ah, aa ah, ah, seneng ke Rasul ya, iya, makanya banyak sholawat. Pak kira-kira kalau ada solawat Rasulullah dengan solawatnya ulama ulama itu cinta ke Rasul bagusan mana saya mikir ya pasti bagusan solawat Rasul karena Rasul mah dibimbing oleh Allah tidak ada perkataannya tanpa bimbingan Allah oh, iya ya benar udah benar ulang aja saya aja mikir ay saya solawatan ribuan ini ini teh karangan Rasul atau sahabat atau oh. akhirnya karena keterbatasan ilmu saya ah sudah sekarang saya lebih sederhanakan saja apa yang kira-kira dicontohkan Rasul tanpa bermaksud meremehkan ya yang ditulis ulama tapi sejujurnya saya nggak ngerti waktu itu apa salawat ini apa artinya hanya kenal ah sekarang saya ngerti aja seperti salawat yang dicontohkan ya, itu hebat tuh tidak ada hutfet tidak ada duduk nggak melarang ikut memperhatikan walaupun mungkin beliau tidak melakukan yang saya lakukan dan tidak menyuruh, tidak melarang, hanya mengaktifkan. Nah, saya kira senang nih kalau kita punya ilmu membuat jadi matang, bijak, arif begini. Setuju hadirin? Jangan sampai kita jadi perang dengan ilmu karena kebodohan kita atau ilmu sarana nafsu. Tiga. Sepertinya udah habis waktunya nih. Belum? Masih mau? Yang ketiga nih ya. Satu, kita bangga dengan Islam tapi tidak aplikatif. Ya ada yang ngebela Islam tapi nggak sholat, nggak saung ada yang tahu ilmu, senang ditahu ilmu. Nah yang ketiga, kita tuh suka malas melihat yang lebih baik dari kita. Contoh ya, maaf sekali lagi maaf. Dulu ada dua santri, saya dapat laporan ini bertengkar terus. Rupanya dari kultur yang berbeda. Yang satu lahir dari keluarga yang bersih, rapi, tertib, teratur. Nah yang satu lagi tidak seperti itu. Sekamar Suruh beberes. Kamu tuh jangan rewel aja segini beresnya, kata yang jarang beres. Karena dia udah staker kebek, beres. Menurut dia udah beres. Kata yang biasa rapi, mana yang gini beres? Ini mah berantakan. Beda standar hadir. Saya khawatir kita teh udah merasa mengamalkan tapi standarnya masih standar rendah. Kurang kumaha bersih nah. Ah. mohon bersih adik. tapi yang utah ya. jadi kita sudah keburu bapak udah mengamalkan nih ilmu tapi tidak dengan standar yang semestinya jelas saya kurang gimana ah, nggak gosek masjid tuh ha? udah saya gosek ini lihat masjid tapi dah goseknya juga nggak pakai ilmu kaca tambah kotor ya tembok nih saya gosek ah jadi bekas sikat na temok dari pagi nih nggak gosek tuh ya. nah saya khawatir kita tuh terjebak oleh sudah merasa berbuat tadi merasa berilmu tak merasa berbuat ya, saya sudah nih kurang apa saya sudah tobat saya sudah berusaha ikhlas saya sudah tahajud jadi dia udah ujub udah terkunci oleh merasa berbuat ini juga masalah Tadi merasa pinter, sekarang merasa berbuat. Saya teh saum teh saum Daud dia. Istighfar tahu nggak? Dua puluh ribu sehari ha. Saha ayeuna nu abdi ya. Teu ayat. Di masjid coba mencari pasti sa paling depan di belakang imam. Saudara nggak akan pernah melihat tandingannya. <laughs> Dari ngomong gitu aja udah kelihatan ini. Pasti ke masjid itu sibuk bertanding ya. Gak mau kedatangan orang lain oh ternyata beramal juga tidak cukup kalau tidak pakai hati nah saudaraku ayo atuh kita belajar ke yang walaupun orangnya sedikit ilmunya kalau akhlaknya baik bersih hatinya itu guru kita benar Jangan hanya nyari ilmu, nyari amal, tapi enggak membersihkan hati. Punten ya, belajar ikroma berapa hari sih? Ada yang tujuh jam tuh bisa baca Quran ya. Tapi ngebersihkan hati itu enggak bisa sejam dua jam. Bisa bertahun-tahun mujahadahnya, benar? Nah kita kadang lebih prioritas untuk tahu ini penting. Tapi kalau enggak disertai dengan mujahadah membersihkan hati, Terus kemana pengetahuan kita? Nah, untuk belajar ikhlas tuh, uh, untuk belajar tawadu, belajar dengan dengki, itu mujahadahnya harus sungguh-sungguh. Nah, kita sering belajar untuk tahu, tapi tidak serius untuk membersihkan hati kita. Naik motor, belajar pakai helm bener aja. Ini maaf kalau cerita ini mengulang saya tidak nyebut Bogor ya tapi di sebuah kota aja ya keburu disebut tadi mau ceramah di Bonceng, helm cuman satu Aisyah saya helm mana Ustaz tidak ada satupun musibah yang terjadi tanpa izin Allah kalau Allah tidak mengendaki Ustadz celaka walaupun Ustadz nggak pakai helm aman Ustadz Ustaz tahu sendiri kan dalilnya. Ih, saya emang gak nanyain dalil. Helm buat saya mana ya nggak? Kan? Ayo perkara mau celaka mau tidak itu mah urusan Allah. Dan saya mah cuma mau pakai helm. Kenapa pakai helm? Ya disuruh sempurna ikhtiar. Allah ciptakan helm, pakai Udah, udah itu mau meninggal, mau apa ya sesuka Allah aja. Tapi saya sudah berusaha menyempurnakan. Kayak naik mobil, safety belt. Dulu belum musim. Pakai korban aja buka. Iketin ke sini, red beres. Mau celaka, mau enggak, mah tergantung ketentuan Allah. Tapi saya menyempurnakan ikhtiar, itu kewajiban kita, benar? Halo? tapi dah kita masih suruh pakai helm ge horeang ban apa tuh sepak bola bagi dua dengan adiknya eh deh satu kalian rapiat tahu eh. saya suatu saat di Singapura dulu ya sebelum musim helm lihat ada helm bagus mahal ini wih ini helm mahal ini dek saya tanya ke orang Islam di Singapura kenapa ada beli yang semahal ini lihat dulu dong ah isinya Langsung tuh dilihat isi helm. Ya sabusa, bukan itu ah ini gitu. Halo? Tuh, rada nggak ketaikan ya. Ya udahlah lah berat memang kita <laughs> Jadi kita melihat isi helm teh busanya bukan kepalanya. Karena mereka nganggap mungkin teman ini ini tuh mahal titipan Allah tuh makanya dijaga. Kita kurang. Nah, hadirin Ayolah kita upgrade pengetahuan kita. Saya mau jujur-jujurannya, dulu dari Tauhid masih kotor, berantakan. Dari mana kita belajar rapi? Saya diajak oleh dulu namanya ada Pak Palgunadi dia. semoga Allah menyayangi beliau dan saya nggak bisa lupakan jasanya. Beliaulah yang ngajak ke rumahnya. Oh, lihat eh rumahnya terapi, bersih, rumputnya bagus, ya nggak ada berantakan kamar mandinya. Saya teh jika orang kampung lihat oh enak ini bersih begini. Terus saya lihat uh, ya garasinya semuanya rapi. Oh pulang teh enak, punya standar baru. Kelihatannya kita harus banyak belajar dari yang lain, ya. Coba lihat kantor-kantor tentara tuh ya, kesatria tuh bersih, rapi. Makanya bagus DKM itu para ininya pergi ke hotel ya. Ke WC aja di hotel tuh, WC umumnya, diam di sana. Biasa bobo atau dirinya, ini betah. Kita mah tidak harus seperti itu ya. Tapi tempat yang dianggap kotor teh bersih, rapi. Masya Allah kita sering eh, hotel tempat maksiat eh kamu kan tukang maksiat ya kan? maksiat kan beragam jenisnya kita juga bisa diam di masjid juga maksiat nah hadirin ayo ah kita berani melihat kelebihan dari orang lain orang-orang bule itu senang nyapa tuh kita morning morning senang menolong tuh ya dan jujur ini baru dengar juga ada seorang mualaf puasa nggak kuat tapi dia maaf ini bukan contoh yang baik tapi ada satu sisi yang bisa diambil hikmah saya baru masuk Islam dari kecil saya dibiarkan tiap hari minum bir minum bir buat saya seperti minum air putih bu ke istrinya tuh saya belum kuat puasa dan saya belum bisa meninggalkan. Tapi saya tidak mau minum bir ini sembunyi-sembunyi. Saya tidak mau kelihatan di depan kamu saya sudah jadi lelaki soleh, baik, padahal di belakang jelek. Saya akan berusaha. Dia tidak baik minum bir, haram ya kalau sudah Islam. Tapi dia tidak mau menjadi orang yang munafik itu pura-pura baik. Bantu saya berproses menjadi lebih baik. Tidak usah ditiru keburukannya, tapi berani untuk tidak munafik ini ada hal yang bisa membuat orang bisa membantu. Nah, saudaraku sekalian, ayolah kita beranikan hati kita membuka melihat sisi kelebihan orang lain. Setuju? Yang positifnya saja, nilai-nilai Islam walaupun ada pada bukan orang Islam Padahal itu kita tahu ada pelajarannya dalam Islam Pelajari Jangan hanya merasa paling benar Tapi kita berkutat dalam kesalahan Atau kurang bisa sempurna Setuju adik? Halo? Sing bersih Ayo kita kembali ke rumah masing-masing Boleh saya tutup dengan sebuah cerita obrolan seribuan dan seratus ribuan ini bisi aja ini ada hikmahnya jadi suatu saat ini mah obrolan imajiner uang seratus ribuan ketemu dengan uang sepuluh ribuan terus ngobrol mereka namanya juga ngarang ya nggak dengerin aja dulu mereka bareng dipercetakan uang itu barengan, thread sama seger fresh ya ngecelepret Seribuan sama keren. Pas udah ketemu beda penampilan. Yang seribu teh lecek. Magulung ya lo kumal, dadekil, ringsek, robek dikit. Ah yang seratus ribu mengajepretnya tetap seger gitu. Ceritain gimana nasibmu. Hmm? Kata yang seratus ribu meraya, merasa elit. Ah, saya mah keluar dari pabrik teh Pertama dipegang oleh tukang tol pakai kembalian. sudah gitu saya mau perjalanannya ya di kalangan orang-orang kecil dipakai bekal anak ke sekolah ringsek. Dipakai beli cireng kena minyak. Ah, <laughs> saya mau begitu. Kadang dikasih ke pengemis itu dompetnya bau ya kelah tapi kasihin lagi ke warung nasi uduk lumayan ya ya saya mau pindah-pindah tiap hari itu ya di kalangan orang kecil we gini oh kalau saya sih artis bos DPR menteri orang nyentuh saya sebentar dan saya selalu rapi saya mau di kalangan atas oh gitu lalu yang seribuan teh nanya hai kamu Udah pernah ke masjid belum? saya mah belum pernah seumur hidup saya jadi uang seratus ribuan ke masjid. Saya mah sering. apa saudara ketawa apa? Seneng ya? Ada teman Saya mah sering katanya plus lagi, plus lagi. Keluar sebentar ngeliling lagi, plus lagi. Saya mah ada sering ke masjid terutama di Darut Tauhid ya nggak <laughs> Teman saya banyak seribuan. Saya juga jarang lihat kamu di samping saya gitu. <laughs> Tolonglah kasihan yang seratus ribuan hadirin. Dia juga pengen atau ke masjid ya enggak? Iya dia pengen, saya nggak pengen. Ah, karena... Masya Allah, Masya Allah. Tapi ini besar hikmah. Merasa keren, merasa elit. Tapi kalau manfaat kurang mah ya. Maaf hadirin, hari ini ringan-ringan saja ya. Tapi inti terbesarnya adalah tidak ada satupun yang kita lihat, kita dengar sia-sia. Yuk tilhik hikmata mayasya wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira surat al-baqarah ayat 269 jadi hikmah jadi jangan sampai kita melihat nggak dapat apa-apa karena yang kita lihat semuanya ilmu dari Allah ilmu itu konsumsi otak yang kita lihat juga hikmah dari Allah hikmah itu konsumsi hati jadi harusnya belajar dengan melihat. Jadi yang ayat-ayat Allah Al-Quran ada Quraniah dan ada ayat kauniyah alam ini. Dan ini sangat memperkenalkan Allah kepada kita. Aduh, Masya Allah. Lihat alam, bagaimana Allah membuat kombinasi. Oh, kita ngelihat boneka suka muji. Uh, pabrik sekarang kita lihat handphone, lihat aduh ini insinyurnya ada rebat sekarang. Samsung, iPhone hebat. Kenapa lihat benda kita puji pabriknya tapi lihat yang membaik membikinnya nggak dipuji penciptanya? Lihat boneka kita puji pabrik boneka. Kenapa lihat anak tidak kita puji Allah yang menciptakannya? Lihat kucing atau lukisan kucing kita puji pelukisnya. Lihat kucing betulan kalau disepak Hah? Yang lebih menarik lihat patung lilin. Ini dahsyat yang bikin patung ini ya. Hebat luar biasa. Ini mirip sekali. Aneh. Lihat patung yang diam gitu dipuji yang buatnya, lihat yang diajak ngobrol. Ah, harusnya pingsan. Kenapa kamu pingsan? Kamu siapa yang bikin gitu? Tapi dalam lemot otak kita. Wadah. Iya kan? Lihat patung dipuji yang bikinnya ya lihat yang diajak ngobrol enggak muji itu ke Allah yang menciptakannya. Harusnya kalau lihat sepak bola tuh ah enggak aneh main tendang-tendangan gitu mah kebanyakan orang lihat bola lihat bagaimana Allah menciptakan orang bisa bergerak dengan gerakannya itu kan otot bergerak, otak berpikir, mata melihat, ya kan, jantung berdetak, adrenalin, wah hormon ini, oh itu kan luar biasa. Ini dalam sekejap ini Allah menciptakan miliaran aktivitas pada tubuhnya dan beres. Nggak ada tuh yang salah sepak bola ke sana tong tong nesnya pakan wasit. Nah, itu enggak semuanya waduh terus Allah siapkan keringat ya Allah buat pori-porinya berlubang semua coba kalau mampet kan repot waduh Masya Allah Masya Allah Akbar lihat gajah lihat singa saya baru lihat gajah melahirkan ternyata nggak jongkok dia tuh tapi berdiri aja gitu Atuh bayi itu gedebut tapi dah nggak apa-apa suka patah tulang enggak tuh asli hadirin monyet juga nggak repot tuh langsung habis lahir teh jalan sana sini kita suka sakit hati disebut monyet padahal monyet lebih cepat jalan daripada kita kita tuh 11 bulan berbaringnya Masya Allah ayo ah Belajarnya ditingkatkan tidak hanya dari buku, tidak hanya dari orang, tapi dari apa yang kita lihat ini. Tafakur, tafakur. Sampai membuat hati itu makin takjub ke Allah. Lihat orang yang sopan, agama apapun, siapapun, kenapa kita nggak sopan? Dulu di sini, <clears throat> saya belajar juga ada siapa yang dari yang jago kungfu dari apa tuh di Cina tuh ada Shaolin Temple atau apa namanya? Pokoknya temennya Jet Li. Dia ada di sini. Ngelatih dulu. Saya ngobrol lewat penerjemah, ayo dong perlihatkan kemampuannya. Pertama beliau di sana terus nggak mau karena banyak wanita. Beliau tidak ingin tempatnya yang banyak wanita ayo dong tunjukkan kemampuannya karena dia bisa apa tuh yang membuat tubuhnya tuh jadi sangat kuat itu sampai selesai mendidik nggak mau memperlihatkan katanya gini nanti juga bisa lihat sendiri dari para santri ini gitu aja sampai pulangnya dia nggak pamer kemampuannya padahal kemampuannya luar biasa ah kita baru juga apa satu jurus hantem eh wah mau makan. Nah, itu belajar tawadu. Tidak ada salahnya karena ilmu tawadunya sudah punya, mereka mempraktekannya. Hak kita tuh hikmah. Silakan pergi ke luar negeri ya. Ada Nigeria. Kenapa saudara ketawa ya? Enggak? kalau mau agak berat ya ke daerah konflik tapi kalau juga mau melihat semuanya adalah kebesaran Allah Maha suci Allah saudara kita harus berani ya membuka sisi lain menerima hal-hal positif dari orang lain yang tidak berseberangan dengan nilai Islam atau bahkan nilai itu nilai yang ada dalam Islam tapi mereka mempraktekannya kejujuran, keramahan kita nggak cukup hanya ngandelin teori padahal kita tidak jujur. Kita tidak cukup merasa hebat padahal kita tidak jujur. Islam diciptakan oleh Allah justru untuk dipraktekkan, bukan hanya untuk kebanggaan dan hanya untuk dibicarakan. Sepakat hadirin? Marilah kita 3M mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini. Kalau saudara punya anak dan ingin anak berubah, itu baik tapi rahasia terpenting merubah anak adalah merubah diri kita sendiri berdakwah ingin orang lain berubah jadi baik itu baik tetapi yang paling penting dari dakwah sebetulnya bukan merubah orang lain yang paling penting dari dakwah ini adalah merubah diri pendakwah itu sendiri sehebat apapun kata-kata kalau mulut hati dan sikapnya tidak sama dialah yang merusak dakwah itu sendiri termasuk yang ceramah saat ini sebetulnya kesuksesan ceramah bukan diukur dari orang yang berubah kesuksesan berdakwah diukur dari dirinya sendiri yang berubah Masya Allah pendakwah yang hebat bukan yang merubah orang lain pendakwah yang hebat yang dirinya setiap hari selalu berubah menjadi lebih baik itulah dakwah yang terhebat Masya Allah kita semua bisa melakukannya dengan izin Allah pada saat kita memperbaiki diri itulah saat kita memperbaiki orang lain sehebat apapun kita memperbaiki diri kalau memperbaiki orang lain kalau kita lupakan diri sendiri kita sebetulnya tidak berdakwah kita sedang merusak orang lain na'udzubillahimin min Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih adanya. Alhamdulillah. Teman-teman Ini masjid kita udah penuh ya. Tahu artinya penuh? Tahu artinya penuh? Tidak muat. Tahu artinya? Kalau saya sih memahaminya sepertinya Allah akan membesarkan masjid ini nih. Karena itikaf kemarin santri nggak kebagian tempat di sini. Sudah sampai di tangga-tangga tidurnya. Dari dulu juga setiap kali udah tidak muat Allah akan menambah. Mudah-mudahan Allah membesarkan masjid ini sehingga jadi ladang ibadah, ladang amal bagi banyak hamba-hambanya. Mudah-mudahan ya, mau? kita minta ke Allah supaya masjidnya dibuat selayak dan senyaman mungkin baik rekan-rekan sebelum kita berdoa silakan bagi yang mau berwakaf ingat yang tadi itu ya atau kasihan ayang seribuan itu juga diikutkan ya hadirin sekalian Silakan bagi yang berwakaf Ya Allah Saksikanlah ya Karim Jadikan amal jariah ini Menyampaikan kami kepada ridhomu Menjadi jalan Bekal pulang kami berjumpa denganmu Jadikan pembuka rezeki darimu yang lebih halal, lebih berkah Menjadi jalan tertolaknya bala dan musibah yang menjauhkan darimu Engkau lah yang menerima amal ini ya Allah Jadikan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 Allah tahu persis siapa diri kita yang sebenarnya Allah saksikan apapun yang kita lakukan Allah tahu hati kita sering melupakannya bahkan sering meragukannya Allah maha tahu maksiat yang terang-terangan maksiat yang sembunyi-sembunyi Allah maha tahu kemunafikan kita kebohongan-kebohongan kita Allah tahu janji-janji yang tidak kita tepati amanah-amanah yang kita hianati Allah subhanahu wa ta'ala sangat tahu semua jina mata jina pikiran Allah tahu persis apapun yang kita lakukan Allah maha baik bukannya kita dihukum tapi dibimbing untuk mendapatkan ilmunya ini beribu jalan agar kita mengenalnya, mengenal ampunannya, mengenal kasih sayangnya. Aib-aib kita ditutup sehingga tidak ada yang tahu kebusukan kita. Orang masih berdatangan menghargai, hormati karena Allah menutupi Padahal jika Allah buka sedikit saja aib-aib kita Sedikit saja Jika dibuka Pasti orang pun akan terperangah Mungkin berlomba-lomba meludahi kita Allah maha sempurna kebaikan Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Dikala sebagian besar manusia tidak beriman, kita diberi nikmat iman. Dikala begitu banyak orang Islam yang belum bisa bersujud, Allah bimbing kita bisa bersujud. Dikala begitu banyak mulut tidak bisa menyebut nama Allah, kita dituntun bisa menyebut namanya kalau sebagian besar orang lupa Kita dibuat ingat kepadanya Pada saat yang sama sekarang ini Berapa banyak orang yang melupakan Bahkan maksiat Alhamdulillah Kita dipilih Diberi kesempatan seperti ini Tapi ayyana Irabbikuma tukadib Nikmat Tuhanmu manakah yang akan didustakan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Sami Ya Bashir Rabbana la tuzik kulubana Badait Allah Wa hablana miladunka inna Innaka antal wahab Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah Jangan cabut hidayahmu ini. Jangan biarkan ya Allah kami kembali kepada kesesatan. Sesudah engkau beri hidayah. Ya Allah. Allah marzukna istiqamah. Karuniakan kepada kami istiqamah istiqomah bertobat padamu Ya Allah Rabbana Allahumma ja'alna minat tawabin Waj'alna minal mutatahirin Waj'alna min ibadika salihin Rabb Hanya engkau yang maha tahu Siapa diri kami Ampuni kami Sebusuk apapun sekotor apapun sekelam apapun ya Allah senista apapun diri kami ampuni dosa yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi kami lakukan kau tahu ya dosa yang sengaja dosa yang tidak sengaja Ampuni dosa yang berulang-ulang kami perbuat Padahal kami tahu itu dosa Ya Allah Kuatkan iman kami Kuatkan kami untuk menghindar dari maksiat Untuk menjauhi dosa Kuatkan iman kami ya Allah Agar kami tidak mengulangi maksiat Ya Allah Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla maut ya Allah wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'inda maut wa maghfiratan ba'da maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah Ya Allah jadikan saat ini saat mustajabnya doa Kau maha mendengar apapun yang kami sampaikan kabulkan doa kami ya Zul Jalali wal Ikram Ya Rabbal Alamin Ya Hayu Ya Qayyum Birahmatika nastaghfir Hadirin bagi yang mau doa-doalah Allah maha mendengar Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah Allah kuasa merubah takdir siapa Mudah bagi Allah Mengabulkan hamba-hambanya Innama amruhu idha arada syai Ayyakulalau kun fayakun Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat ya Allah kuatkan iman yang masih lemah berikan jalan keluar ya Fatah yang sedang dihimpit masalah ya Allah berikan kepada kami nikmatnya bersyukur padamu sehatkan lahir batin kami ya Allah Berikan nikmatnya ibadah, doa yang kau ijabah. Cukupi dengan rezeki hanya yang halal dan berkah ya Allah. Undang jamaah ini ke Baitullahmu ya Rabb Jadikan haji hajah mabrur mabruroh Berikan pendamping terbaik, keluarga sakinah, keturunan yang soleh soleha. Ya Allah, berikan sisa umur yang berkah bagi kami ya Allah. Jadikan sisa umur ini penuh berkah Jadikan akhir hidup kami husnul khawatimah. Ya Allah berkahi pesantren ini ya Allah. Kumpulkan bersama kami orang-orang yang engkau sukai. Yang ingin terdekat denganmu. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang mengkhianatimu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasana, Wa kina azabanna Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin doa akhir majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.